Ya. Yang kedelapan, mencukur alis. Yang mencukur alis atau merapikan alis. Alisnya mungkin agak sedikit tebal dibuat supaya agar kelihatan tipis. Dan ini biasanya dibuat oleh wanita-wanita muslimah kebanyakan sekarang baik dalam pernikahan mau dia mau akan akan nikah atau didandani oleh apa namanya itu? oleh orang-orang salon ya, sehingga bagian-bagian beberapa anunya di, di, dicukur ya. Maka apa kata Rasulullah? Lanallahu namisata wal mutanammisata. Melaknat Allah SWT wanita yang alisnya dia cukur, alisnya dia rapikan, wal misah Dan wanita yang minta agar alisnya di, dirapikan atau dicukur. Lalu diganti dengan pena coklat. Dibentuk dengan anu, ya. Maka ibu-ibu yang kami muliakan dilaknat oleh Allah wanita yang seperti itu. Orang yang membuatkan, orang yang minta di, dibuatkan. Atau dia sendiri yang buat. Nah, sekarang ada permasalahan. Bagaimana dengan bulu-bulu wajah? Kadang-kadang dia ada sesungut. Hah? Ada agak membayang-bayang kumisnya. Lalu dia ingin cukur, boleh tidak? Jumhur ulama, para fukaha mengatakan boleh. Begitu juga ada sebagian wanita yang tumbuh jenggot. Ya, kasihan tuh wanita. Eh, jambangnya muncul, sebenarnya muncul, dadanya pun berbulu sedikit, ya. Boleh enggak? Boleh. Bahkan dianjurkan, ya, karena itu akan menimbulkan eh, menimbulkan banyak masalah bagi wanita ini dan itu membuat kita kasihan kepadanya, dibenarkan dalam agama dia melakukannya. Selain daripada alis, boleh tidak ada bagian-bagian tubuh tertentu yang uh, di ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kebolehan. Silakan. Bulu betis umpamanya kan, di, di, disapu tangan kita bulunya seperti laki-laki punya kan di, di, dihabisi nggak apa-apa ya yang dilarang itu adalah alis Hah? Biarlah baseraknya Biarlah baseraknya Kalau dia mempunyai suami, suaminya pasti menerima Kalau tidak, nak mungkin nyomo menikah Deh basera alih kau deh yo. anak dia deh ah, anak dia kau jadi bini deh no. Nak kan ada tu doh. Nak kan ada tu doh apa adanya seperti ini atau dicabut bagaimana Ustaz? Ya. Nah, mutanamisah. Mungkin dikasih obat langsung tuh ya. Mungkin dia kasih obat supaya nggak tumbuh ya. Jadinya licin botak. Di, gimana hukumnya? Ya yang jelas setelah dia menyesal, setelah dia tobat, eh, bagaimana? Semoga Allah ampuni dia. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu dia pakai alis buatan. Dia pakai alis buatan. Boleh nggak pakai alis buatan karena tidak ada alis? Kalau saran saya, <laughs> jangan buat alis buatan. Hah? Menakutkan. Iya. Mudah-mudahan dia pakai ya Bu, uh, apa tuh? yang di di dipanggang tuh ah. Dia terus pakai. Ya. Dia pakai dama ditambah dengan minyak zaitun. Dia terus pakai, dia terus pakai mudah-mudahan kembali tumbuh. Apalagi dia didoakan minta minta ampun pada Allah terus pakai mudah tumbuh kembali dama dengan minyak zaitun sama terus ya nah itu kasusnya satu dua mbak dan itu juga hukuman bagi dia ngapain juga dia cukur Kau nikah undang kami nanti tidak boleh, tidak boleh. Ha? Tidak boleh dah. Jadi kalau sengaja dia mau buat macam tu baru minta ampun besok. Ha? Tak boleh doh. Main-main sama syariat Allah tu namanya. Jadi kalau sudah begitu niatnya, Bu, maka dia sudah meniatkan dosa dulu baru minta ampun pada Allah.